Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma nah, ba'd. Kita lanjutkan kalamnya penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan terhadap kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Muwaffaquddin rahimatullah alaihi. Masih seputar pembahasan apa? Pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir. Naam pertanyaan yang diajukan di dalam kuburan. Bagian bawah itu nas'alullah sabat. Kita minta kepada Allah taala sabat kekokohan. Tolong dikit. Walihada yaqulu jalla wa oleh karenanya Allah taala mengatakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Lihat ini. Yang bisa jawab hanya orang-orang yang kokoh imannya. Kalau di dunianya pelin bersama orang-orang munafikin, orang-orang mudabdabin, orang yang nggak jelas mau mauqifnya, bahaya. Walaupun kelihatan sepele. Man rabbuka? Man nabiyuka? Madinuka? Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Kelihatannya sepele. Tapi ingat, yang bisa menjawab hanya orang-orang yang beriman. Yang kokoh imannya di dunia, di akhirat pun diberikan kekokohan. Ini ayatnya. Yusabbitu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah Taala kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Taala sesatkan orang-orang zalim dan Allah Taala melakukan apa yang Allah Taala kehendaki. Syahidnya barakallahu fi agar kita diberikan kemudahan dan kekokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka hendaknya kita menjaga istiqomah di dunia ini. Istiqomah di atas Al-Qur'an, di atas as-sunnah, di atas al-haq, di atas bimbingan dari dan juga ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, secara amalan dan juga secara keyakinan. Ngeri. Kalau nggak bisa jawab ngeri. Dipalu dengan palu terbuat dari besi. Paham ya? Enggak sembarangan lagi nih. Kuburannya sempitkan hingga tulang rusuknya bersilang. Allahumma Salim salim ngeri barakallahu fiik. Nah, ditampakkan di depannya neraka. Sa karena begitu takutnya, saking takutnya si mayat mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis wahai Jangan tegak hari kiamat takut. Ngeri keadaannya. Allahumma salim salim. Tapi yang bisa menjawab, Masya Allah. Kenikmatan di hadapannya. Dibentangkan kasur dari surga. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Luar biasa kemudian ditampakkan di hadapannya surga karena begitu senangnya si mayat pengen segera masuk surga mengatakan ya Rob akim sa'ah ya Rob akim sa'ah wahai Robku tegakkan hari kiamat pengen segera menikmati karena baru apa ainul yakin ilmu yakin di dunia ainul yakin nyaksikan, hakul yakin merasakan kita baru du, baru dua atau baru satu kita ini Eh? Baru dua atau baru satu? Baru satu ya ilmu yakin. Kita punya ilmu yakin bahwa surga itu nikmat. Bahwasanya orang yang di dalam kuburan kalau bertanya jawab pertanyaan mendapatkan nikmatan ilmunya tahu, tapi menyaksikan belum? Belum. Kalau menyaksikan baru ainul yakin. Merasakan baru hakul yakin. Itu namanya apa kemarin namanya? Maratibul yakin. Tingkatan-tingkatan keyakinan. Pertama ilmu yakin, Kedua ainul yakin, ketiga hakul yakin. Ini jangan sampai lupa nih, Karena tingkatan keyakinan mengerti sebutan para ulama rinciannya tiga dari itu. Paham ya? Di sana ada madu. Eh? Madunya asli ori, panenan sendiri. Paham ya? nggak ada campuran. Eh? nggak ada fermentasi, eh? nggak ada macam-macam. Percaya dia. Baru apa namanya? Ilmu yakin ditunjuk kan ini loh madunya. Oh iya warnanya aja udah menarik. Black honey, madu hitam. Wah. Setelah itu apa? Dia baru menyaksikan setelah itu apa namanya itu namanya? Ainul yakin. Buka. Dibuka sama dia. Dirasakan. Masya Allah. Rasanya seperti yang dikabarkan. Namanya apa tadi? Hakul yakin. Itu contoh aja biar antum paham. Bahwasannya maratibul yakin tiga tadi. Ilmu yakin, Ainul yakin, hakul yakin. Dihafalkan itu. Itu faedah penting itu ya. Nah, biar antum tambah wawasan. Di dunia kita belajar ilmu yakin. Ternyata masuk ke dalam kuburan, dikebumikan, dimakamkan, menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang dikabarkan, yang dulu kita yakini di dunia, namanya ainul yakin. Setelah itu masuk surga beneran, merasakan namanya hakul yakin. Allahumma nasallahu azza wa jalla Eh, biman hiya karamih an yudkhilana nam fi jannatih. Kita minta kepada Allah taala dengan karunia dan keutamaannya agar kita dimasukkan dalam surganya. Naam. Kita ambil dikit lagi perhatikan. Hada fi dalilun ala subuti hadapi bil qabr wa su'al malakain munkar wan nakir. Ini menunjukkan bahwasannya tetapnya adanya ada kuburan dan pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan dua malaikat munkar dan Nakir, istimak itu ya na'am walihada kana alaihi salatu wassalam idza faragha na'am min dafnil mayyit oleh karena ini dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila telah selesai memakamkan si mayit selesai memakamkan dikebumikan mayit waqafa ala qabrihi wa huwa wa ashabu lihat ini beliau berdiri di atas kuburan maksudnya bukan di atas makam di atas kuburan itu bukan ya masih berdiri di area makam tersebut. Nah, dan para sahabat, wakal seraya beliau berkata, "Istaghfiru li akhikum was'alu was'alu lahu tasbih." Perhatikan. Was'alu lahu tasbih fa innahu an an yus'alu. Lihat ini. Waktu itu Rasulullah SAW setelah selesai memakamkan atau e, mengkuburkan si mayit, beliau berdiri di area makam tersebut bersama para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampunan buat saudara kalian. Was'alu lahu tasbit dan mintakanlah untuk dia kekokohan. Karena ditanya, sekarang dia ditanya. Bayangkan itu. Langsung ditanya. Sebutkan riwayat yang kemarin apa riwayat yang kita lewati kemarin? Eh, perhatikan ya. Riwayat yang kemarin kita lewati nah barakallahu fiik si mayit dalam kuburan tersebut ketika ditinggal pergi orang-orang yang mengantar mendengarkan apa? gesekan-gesekan sandalnya. Bayangkan itu. Nah, fa muslimin idza faraghu min dafnil mayyit an yaqifu ala qabrih. Maka disunnahkan dianjurkan bagi segenap kaum muslimin apabila telah selesai memakamkan mayit eh, setelah selesai mayat dikebumikan maka hendaknya mereka berdiri di atas kuburan tersebut Bukan di atas kuburan si mayit, bukan. Pahami baik-baik, jangan sampai salah paham. Wah, masa kita suruh berdiri atas kuburan? Maksudnya berdiri makam. Paham makna makam nggak tuh? Eh? Paham makna makam? Eh, bukan berdiri atas kuburannya itu bukan area makam situ. Eh, tempat-tempat yang nggak ada. Nah, dikuburkan mayit situ eh, sekelilingnya. Nah, lihat ini wala yasta'jilu fil insiraf dan hendaknya mereka tidak terburu-buru untuk pergi wa yas'alu lahu tasbit dan memintakan untuk si mayit tasbit kekokohan wa yastaghfiru dan memintakan ampunan untuknya fa innallaha yanfa'u bidzalik perhatikan ini sesungguhnya Allah taala akan memberikan manfaat dengan doa tersebut li'anna da'watal muslimin mustajabatun dikarenakan doanya orang-orang muslim dikabulkan insyaallah taala ini penting sekali ya karena yang namanya nah barakallahu fiik orang ketika dimakamkan dikuburkan itu beda dengan orang yang ngantar. Kalau ngantarnya pulang lagi kan. Kalau mereka di dalam itu sendirian. Yang bisa menemani hanya amalannya. Amalan buruk dia akan merasakan kejelekan. Amalan baik dia tenang di dalamnya. Nah, seperti itu. Dikit lagi perhatikan, selesaikan di bawah itu, perhatikan. Fa'adzabul qabri hakun Maka adab kuburan itu benar adanya wala yungkiru illa mulhid. Lihat ini. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang mulhid, orang-orang yang tidak punya agama, ateis, komunis, paham ya? Naam. Qad ankaratul Mu'tazilah bina'an 'ala qulul fasidah. Lihat ini. Ternyata ada oknum Mu'tazilah ini lagi. Dan sungguh telah mengingkari adanya adab kuburan kelompok Mu'tazilah. Ha? Membangun nah pendapat tersebut di atas akal-akal mereka yang rusak. Siapa? eh, pencetus atau pemimpin Mu'tazilah? Antum? Terulang-ulang. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Siapa? Pandai bicara, pandai ngomong, tapi rak nggak bisa dia. Nggak usah tengah-tengah, langsung aja jawab. Siapa? Yang keras sedikit mas. Nah, ada keliru. Eh? Siapa namanya? Abu Lato siapa? Coba salurkan, salurkan omongan dia. <laughs> Allah Ustaz. Yang keras sedikit. Wasil Jelas itu. Paham ya? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Temannya siapa temannya? Yang teman seperjuangan menyebarkan pemikiran Mu'tazilah ini? Ayo Amr bin Ubaid. Nah, kita lanjutkan perhatikan. Isma' baik-baik barakallahu fiik. Li'annahum yuqaddimuna al-aqla 'ala an-naql. ini. Dikarenakan mereka mendahulukan akal daripada dalil. Nakal itu dalil artinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam majmu fatwa dengan semakna yang sudah kita lewati berkali-kali. Ayo siapa yang ingat? Kalau ada dalil sahih, kok akal kok nggak cocok, paham ya? Dahulukan akalnya atau dahulukan dalilnya? Dalilnya apa ucapan Syekhul Islam? Karena yang namanya dalil yang sahih itu, kalau akalnya murni jernih, eh, akalnya murni jernih bersih, itu nggak akan pernah berseberangan dengan dalil yang sahih. Ayo nan, esa ingat nggak? Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Hah? Al-aqlu as-sarih Apa? Naam. Al-aqlu as-sarih la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Itu. Itu ingat-ingat itu. Dengan semangat tapi sering muncul itu ya. Akal yang murni jernih, eh, yang belum terkotori, itu tidak akan pernah bertentangan berseberangan dengan dalil yang sahih. Jadi kalau ada dalil sahih kok bertentangan berseberangan, bisa akan akalnya ini. Jangan-jangan sudah terkotornya kan itu. Nah, kita lihat sini. Falamma kanat la tudriku adzabal qabr, nafauhu. Maka tatkala akal-akal mereka tidak sampai atau tidak menerima tentang adab kuburan, mereka meniadakannya. Wa kadzdzabu bil hadits, nasallahu afiyah. Dan mereka mendustakan hadis-hadis yang ada. Nasallahu afiyah. Kita minta kepada Allah taala keselamatan. Wa umurul ghaib wa umurul akhirah la dakhala lil uqul fiha. Perhatikan ini, perkara-perkara ghaib, perkara akhirat tidak boleh akal ikut campur masuk di dalamnya. La tudriku hal uqul. Simak kitabnya itu. Akal tidak boleh ikut campur Eh, tidak boleh ikut campur dalam masalah perkara ghaib atau perkara akhirat. Yang diperbolehkan sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Wa innama tubna 'ala al-akhbar as-sadiqah dan bahwasanya perkara ghaib dan perkara akhirat dibangun di atas khabar-khabar yang benar. Fa nu'min biha bina'an 'ala al-akhbar as-sadiqah. Maka kita beriman dengan hari akhirat, beriman perkara ghaib dibangun di atas kabar-kabar yang benar, Al-Qur'an dan As-Sunnah wala naqulu bi lama illa ma dalla dalil min umuril akhirah wa umuril qabr. Perhatikan ini. Maka kita tidak mengatakan sedikit pun tentang perkara akhirat, tentang perkara kuburan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dalil. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Kalamnya siapa ini? Eh, barakallahu fi. Na'am antum. Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari Daniel maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayanam. Ingat enggak? Kalam Al-Imam al dalam kitab apa? Naam, Al-Madarijus Salikin. Nah, itu ingat-ingat pendek, simpel, padat, tapi benar-benar terbukti. Orang orang berpaling dari dalil sesat dia. Allahul musta'an. La tudriku al-uqul. Nah, kata beliau disebutkan di situ, wala ahadun yatakallam. Enggak ada seorang pun yang berbicara wa yuthbit syai'an dan menetapkan sesuatu illa bidalil sahih al-kitab was-sunnah. Perhatikan ini. Kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penting ini. Jangan sampai cuman berbicara dengan hawa nafsu atau dengan akal tentang perkara akhirat atau perkara ghaib. Li'annahu min umuril ghaib allati la ya'lamuha illallah. Dikarenakan itu termasuk perkara ghaib yang tidak ada, ya, eh, perkara ghaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hada minal iman bil akhir. Ini termasuk beriman terhadap hari akhirat kubro qabra awwalu manazilil akhirah. Dikarenakan kuburan termasuk awal pertama kali tahapan-tahapan akhirat nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin